wal Ishrun Ada uh, satu bacaan yang cukup uh, panjang Yaitu yang judulnya Madrasati Judulnya madrasati. Nah, siapkan alat tulis yang kiranya uh, ada beberapa yang perlu catat dicatat. Kita baca, lalu kita akan jelaskan sedikit demi sedikit beberapa kosakatanya yang dikira yang kita kira belum dapat dipahami. Setelah itu kita akan uh, membaca latihan-latihannya. طيب يا اخوان الان استمع جيدا استمعوا جيدا انا اقرا ما معنى استمعوا جيدا يا اخوان Dengar baik-baik. Nah, ana akra. Saya anak-anak baca. Nah. Ad-darsul hadiya wal ishrun. Madrasati. Hadihi madrasati hiya qaribatun minal masjidi. Hadihi madrasati hiya qaribatun minal masjidi. Hiya madrasatun kabiratun لها ثلاثة أبواب هي مدرسة كبيرة لها ثلاثة أبواب أبوابها مفتوحة الآن أبوابها مفتوحة الآن في المدرسة فصول كثيرة هذا فصلنا وهو فصل واسع فيه نافذتان كبيرتان وفيه مكاتب وكراسي وفيه سبورة كبيرة هذا مكتب المدرس وذاك كرسيه وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم مكتب المدرس كبير ومكاتب الطلاب صغيرة في فصلنا عشرة عشرة طلاب وهم من بلاد مختلفة هذا محمد وهو من اليابان وهذا خالد وهو من الصين وهذا أحمد وهو من الهند وهذا إبراهيم وهو من غانا وهذا إسماعيل وهو من نيجيريا وهذا يوسف وهو من إنكلترا وهذا بيرم وهو من تركيا وهذا عمار وهو من ماليزيا وهذا علي وهو من إنكال عفوا وهذا علي وهو من أمريكا وهذا أبو بكر وهو من اليونان وهذا أبو بكر وهو من اليونان هم من بلاد مختلفة ولغاتهم مختلفة وألوانهم مختلفة ولكن دينهم واحد وربهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة هم مسلمون والمسلمون إخوة هذا مدرسنا اسمه الشيخ بلال وهو من المدينة وهو رجل صالح نحن نحبه كثيرا Masya Allah ikhwan. Al-Qissa mumti'ah jiddan. Hasil dalik. Ceritanya menarik sekali ikhwan. Nah, terutama pesan-pesan yang kita tangkap dari paragraf terakhir. Baik, uh, eh, insya Allah semua kosa kata insya Allah bukan yang baru ikhwan. Ada sekedarik? Bala. Bala. Tapi tidak mengapa kita kita terjemahkan bersama. Nah, anak minta beberapa ikhwan nanti bersiap-siap untuk menerjemahkan. Tapi kita mulai dari awal kembali. Judulnya apa ikhwan sih ceritanya? Sekolahku. Ma'unwanuhu madrasati. Ma mana madrasati ya, khid? Sekolahku. Nah. Madrasati ada ya di belakang di situ. Ya di sini artinya ana. Ana. Madrasati itu ada dua dua kata digabung. Yang pertama madrasatun, yang kedua kata ganti ana. Madrasatun digabung dengan kata ganti ana. Ketika digabung maka ana berubah menjadi ya. Madrasati. Kalau sana kita ganti dengan huwa ya kawan. Kita ganti dengan anta misalnya. Madrasatun digabung dengan anta. Bagaimana perubahannya? Madrasatuka. Madrasatuka. Anta di situ menjadi ka. Madrasatuka. Nah. Huwa madrasatun digabung dengan huwa. Madrasatuhu. Madrasatuhu. Nah, berubah menjadi hu. Madrasatuhu. Nah. Di sini madrasati digabung dengan ana. Hadhihi madrasati hiya qaribatun minal masjidi هي مدرسة كبيرة لها ثلاثة أبواب أبوابها مفتوحة الآن siapa yang menerjemahkan ya ikhwan? Man yutarjim lana? Baik, fadal ya Hikmat. Dari madrasati. Naam. <clears throat> madrasati, sekolahku. Naam. Hadihi madrasati, ini adalah sekolahku. Ia qaribatun minal masjidi. Sekolahku dekat dengan masjid. Nah. Ia madrasatun kabiratun. Dia adalah sekolah yang besar. Nah. Laha salah satu abwabin memiliki tiga pintu. Nah, dia atau sekolah, sekolah memiliki, memiliki tiga pintu. Nah, abwabuha maftuhatul lil ana. Nah, pintu-pintunya sekarang terbuka. Nah, pintu-pintunya sekarang ter ah, ah, santai. Di sini ada kalimat qaribatun min. Qaribatun min. Lawan katanya? Ba'idun. Ba'idatun an. an. Antum lihat ya kan perbedaannya? Qaribatun pasangannya dengan min. Ba'idatun pasangannya dengan an. An. Qaribatun min. Lawan katanya adalah ba'idatun an. Nah, tidak menggunakan min. Jadi tidak ba'idatun min. Ba'idatun an. Taib, uh, ma diddu kabiratun ya ikhwan? Ma diddu kabiratun apa lawan kata kabiratun? Saghiratun. Ahsant. Saghiratun. Naam. Taib al-faqra asaniya. Man yaqra al-faqra asaniyah thumma yutarjim? Siapa yang baca paragraf kedua lalu menerjemahkan? Fadhil ya Ridwan. Naam. Fil madrasati fusulun kathiratun. Naam. Hada fasluna wa huwa faslun wasi'un. فيه نافذتان كبيرتان وفيه مكاتب وكراسي نعم وفيه سبورة كبيرة نعم هذا مكتب المدرس وذاك وذاك كرسيه وذاك وذاك كرسيه نعم وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم مكتب المدرس كبير ومكاتب الطلاب صغيرة نعم ترجم يا أخي من فضلك Di dalam sekolah ada beberapa kelas. في المدرسة di sekolah Di فصول sekolah كثيرة ada banyak kelas. نعم ada banyak kelas nah Hada fasluna. Ini kelas kami. nah Wa huwa faslun wasi'un. dan kelas kami luas sekali. Nah. Fihi nafidatani kabiratani. Di dalamnya terdapat dua jendela yang besar. Ahsan. Wa fihi makatibu wa karasiyu. Dan di dalam kelas itu ada beberapa meja dan kursi. Nah, ada meja-meja dan kursi-kursi. Nah, ahsan. Wa fihi sabburatun kabiratun. Dan di dalamnya terdapat papan tulis yang besar. Nah. Hada maktabul mudarrisi. Ini mejanya meja Pak Guru. Nah. Wadaka kursiyuhu dan itu kursinya Pak Guru. Nah, zaka artinya zalika. Di sini dihilangkan lamnya, tapi maknanya sama. Zalika dengan zaka maknanya sama. Nah. Watilka makatibut tullabi wa karasiyuhum dan itu meja-meja eh, meja-meja para mas mahasiswa dan Nah. kursi mereka. nah dan kursi-kursi mereka nah Maktabul mudarrisi kabir kabirun. nah Meja Pak Guru itu besar. Wa makatibut tullabi saghiratun nah dan meja para mahasiswa itu kecil. نعم أحسنت أخي بارك الله فيك شكرا جزاك الله خير طيب هذه فقرة ثانية الآن الفقرة الثالثة sekarang paragraf ketiga من يقرأ أنس. طيب تفضل يا أخي في فصلنا عشرة طلاب وهم من بلاد مختلفة هذا محمد وهو من اليابان وهذا خالد وهو من الصين وهذا أحمد وهو من الهند وهذا إبراهيم وهو من غانا وهذا إسماعيل وهو من نيجيريا وهذا يوسف وهو من إنكالترا نعم وهذا بيرم وهو من تركيا وهذا عمار وهو من ماليزيا نعم. وهذا عمار وهذا عمار وهو من ماليزيا نعم وهذا علي وهو من أمريكا وهذا أبو بكر wahwa min Yugoslavia. Nah, sepertinya ada perbedaan antara cetakan lama dan cetakan baru, ya, Yunani cetakan baru minal Yunani, cetakan lama min Yugoslavia. Taib labas. Nah, kau ya, terjem? Di dalam kelas kami ada 10 murid. Nah, antum terjemahkan sedikit demi sedikit fi Taib. faslina. Fi faslina di dalam kelas kami asyratu tulabin ada 10 murid. Nah, Wahum min biladin mukhtalifatin. Mereka datang dari negeri yang berbeda. Nah. Hada Muhammadun. Ini adalah Muhammad. min al Yaban. Dia berasal dari Jepang. Nah. Wahada Khalid. min al swin Dan ini Khalid. Dia dari Cina. Nah. Wahada Ahmadu. min al Hind. Dan ini Ahmad. Dia dari India. Wahada Ibrahimu wa min Ghana. Ini Ibrahim dan dia dari Ghana. Wahada Ismailu wa min Najeriya. Ini adalah Ismail dan dia dari Nigeria. Nah. Nigeria. Ahsan. Wahada Yusuf wa min Inkaltara. Dan ini Yusuf. Dia dari Inggris. Nah. Wahada Bayram dan ini adalah Bayram wahwa min Turkiya nah. dan dia dari Turki. Nah, Hasan. Wa Ammarun wahwa min Malaysia dan ini adalah Ammar dia dari Malaysia. Nah. Wa Aliun wahwa min Amerika dan ini adalah Ali dia dari Amerika. Wa Abu Bakrin wahwa min Yugoslavia atau min Yunani. Nah Dan ini adalah Abu Bakar. Dan dia dari Yugoslavia. Nah, Masya Allah. ya. Antum lihat ya, ikhwan, satu kelas dari berbagai macam Negara. negara. Subhanallah. Ini pemandangan di Jami' Islamiyah Madinah <coughs> Al-Munawwarah. Baik, Al-Faqrah Ar-Rabi'ah. Paragraf keempat dan kelima sekalian. Anta ya, ikra. Ikra jaydan. بالصوت العالي بصوت عالي نعم. اقترب من هذا الميكروفون. تعال يا أخي خدمت تعال هنا. اقترب منه. نعم. نعم. تفضل. hum min biladin mukhtalifatin. Nah. Walugatuhum mukhtalifatun wa alwanuhum mukhtalifatun. Nah. Walakin dinuhum wahidun wa rabbuhum wahidun wa nabiyyuhum wahidun wa qiblatuhum wahidatun. Hum muslimun wal muslimuna ikhwah. Nah, ikhwatun. Wal muslimuna ikhwatun. Nah, teruskan. Hada. هذا مدرسنا اسمه اسمه الشيخ بلال نعم. وهو من سوريا وهو من إيه؟ سوريا من سوريا. نعم. طيب. وهو رجل صالح نحن نحبه كثيرا Baik, di sini ada perbedaan sedikit antara cetakan lama dan cetakan baru. Cetakan lama Suria, wa huwa min Suria, adapun cetakan baru minal Madinah. Baik. Nah, ya, tarjim ya akhi, min fadlik. Humin biladin muhtalifatin, Mereka berasal dari negeri-negeri yang berbeda. Nah. Walugatuhum muhtalifatun Dan bahasa mereka berbeda. Nah. Wa alwanuhum muhtalifatun. Dan ras mereka berbeda. Alwanuhum? al, nah, nah, asli ma, mana aslinya alwan? Alwan jamak daripada? Launun. Launun, Launun artinya warna, kulit. Nah. Ras, biras نعم ممكن لك- لكن حتى يتضح المعنى للمستمعين ويعرف المعنى الأصلي اللون بمعنى ورنة نعم Walakin dinuhum wahidun meskipun agama mereka berbe ma- meskipun agama mereka satu Nah, walakin akan tetapi walakin dinuhum wahidun akan tetapi agama mereka satu nah, wa rabbuhum wahidun dan Tuhan mereka satu. Nah. Wa nabiyyuhum wahidun dan nabi mereka satu. Wa qiblatuhum wahidatun dan kiblat mereka satu. Hum muslimun. Mereka orang-orang muslim. Wal muslimuna ikhwatun dan orang-orang muslim bersaudara. Masya Allah. Nah, istimir. <clears throat> Hada Mudarrisuna. Hada mudarrisuna. Nah. Ini guru kami. Ismuhu ismuhu Syekh Bilal. Nah, namanya Syekh Bilal. Wa huwa min Suria dan dia berasal dari Suria. Nah, cetakan baru dari Al-Madinah. Nah, teruskan. Wa huwa rajulun salihun dan dia laki-laki yang soleh. Nah. Nahnu nuhibbuhu katsiran dan kami mencintai sangat mencintai. Dan, nah. dan nah. kami sangat mencintai. ah santah nahibuhu kathiran. nahibuhum fillah insyaAllah. Baik. Baik, barakallahu fikum ya ikhwan. Alhamdulillah. Intahina min at-tarjamah wa intahina min al-qira'ah. Ya. Baik, balan la'alla naftah mubashiratan lil mustami'in. Kami berikan kesempatan bagi para pendengar Rojo untuk menghubungi kami di line telepon 0218236543 bagi Anda yang memiliki kitabnya atau mungkin yang ingin ikut berinteraktif Anda bisa menghubungi di line telepon 021 8236543 dan kami sampaikan untuk pelajaran pada malam ini pembahasan dari bab yang ke-21 Madrasati. Baik, kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umu di mana? Umu Ihsan di Keranggan. Taib. Nah, Umu nah, Ihsan, tafadhali. Silakan dibaca. Nah. Madrasati. Hadhihi madrasati. Langsung diterjemahkan. Langsung diterjemahkan. Nah. Sekolahku. Hadhihi madrasati. Ini sekolahku. Hiya batun minal masjid. Sekolahku dekat dari masjid. Lima ada saut sagir jiddan. Ya. Nah, istamir. Fadal istemir teruskan Ummu Isan. Hiya madrasatun kabiratun. Nah. Sekolahku uh, besar Nah. Laha salah satu abwabin. Sekolahku mempunyai tiga pintu. Nah. Abwabuha maftuhatunil an. Nah. Pintunya sekarang terbuka. Nah, pintu-pintunya sekarang? Pintu-pintunya sekarang terbuka. Nah, karena abwabun di situ jamak. Mufradnya apa, Ummu isan? Babun. Babun, ahsant. Nah, teruskan. Fil madrasati. Fil madrasati fusulun kabiratun. Sekali lagi umum. Fil madrasati fusulun kabiratun Nah. uh, e, di sekolahku uh, mempunyai kelas yang banyak. Nah. Haza fasluna ini kelasku. Ini Wah. kelas kami. Ini kelas kami. Nah, karena di situ artinya nahnu. Nahnu ya. Nah. Wahwa faslun wasion dan kelas kelasku bersih Wasion. Wasion bersih Ustaz. kalau bersih nazifun nazifun nah, ini wasi'un mana mana wasi'un um luas. luas dan dia kelas yang luas Wahwa faslun wasion dan kelas kelasku luas nah Tayyib. Fihi nafizatani kagiratani. Nah. Di dalamnya ada dua jendela yang besar. Nah. Wafihi tibu wa korosiyu. Dan di dalamnya terdapat meja-meja dan kursi-kursi. Baik. Wafihi saburatun kabiratun. Dan di dalamnya terdapat papan tulis yang besar. Nah. Haza maktabul mudarrisi. Ini meja burung. Nah. Wadaka kursi kursiyu dan itu kursi guru. Nah. Watilka maka tibu tulabu. Nah, wat, wat, sekali lagi Om Isan, watilka. Watilka tibu tulabi. Nah. Wa yuhum. Wa yuhum. Wa yuhum. Dan itu meja meja siswa, dan kursi-kursi mereka. Nah. Maktabul mudarisi kabirun. Meja guru besar. Wa makatibu tullabi sawiratun. Dan meja-meja pelajar kecil. Ya, eh, santi Om Isan. Om Isan sebentar. Ya. Ada yang saya ingin tanyakan beberapa hal. Di sini ada beberapa isim musanna. Sebutkan Ummu Isan, isim musanna yang tersebutkan dalam paragraf kedua ini. dengan kabiratani. Ahsan. Posisi kabiratani di situ sebagai apa Ummu? Ummu Isan? sebagai mudhof ilai. Sebagai modafun ilai? Yakin Ummu Isan sebagai modafun ilai? Karena kalau mudhof ilai dia harus majrur. Tapi di sini kabiratani dia marfu. Dia adalah naat sifat. Oh, nah, sifat dari dari nafidatani. naam nafidatani. Nah. Naat naat. dari iya. nafidatani. Taib. Taib. Lalu di sini satu lagi Ummu di sini ada beberapa isim jamak. Tolong sebutkan tiga saja Ummu. Tiga isim jamak yang tersebutkan dalam paragraf kedua ini. Makatib, makatib, lalu karasiyu, terakhir. Eh. ada satu lagi yang belum disebutkan. Nah, tibu benar, itu jamak. Jamak daripada maktab. Kalasiu benar, jamak juga dari kursiyun. Satu lagi, Um. Naam. Tulabu. Tulabu. Naam, jamak daripada Talib. Talib. Ahsan. Naam, syukran Ummu Ihsan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib di belakang Ummu Ihsan kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0218236543. Tapi besok kita angkat telepon yang kedua. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Umu di mana? Uh, Ima. Di mana Umu? Di Cimanggis. Baik, nah. silakan. Ibu Ima dibaca paragraf ketiga sekarang. Ada bukunya Ibu, Ibu Ima? Alhamdulillah ada. Nah, alhamdulillah. Silakan. Hmm sifat lina asharatun tulati. Sekali lagi, asharatu. Sifat lina asharatu tulati. Nah. Wahum min alatin mukhtalifatin. Sekali lagi, Ummu Ima. Wahum min. Wahum min biladin mukhtalifatin. Sahih, nah. Hadza Muhammadun wa huwa al Yafani. Nah, langsung diterjemahkan Ummu dari awal. Fi faslina asyratu tullabin. Di dalam kelas kami ada 10 murid. Naam. Wahum. Dan mereka dari negara yang berbeda. Sahih. Ini Muhammad dan dia dari Al-Yaban. Cina. Al-Yaban Jepang Ummu. Oh, nah, Dan dia dari Jepang. Nah wahada Khalidun wa huwa minas sini. Minas sini. Minas sini. Nah, terjemahkan. Dan ini Khalid dan dia dari Cina. Ahsan. Nah, sahih. Nah. Wahada Ahmadu wa huwa minal Hindi. Ini dan ini Ahmad dan dia dari India. Sahih. Nah. Wahada Ibrahim wa huwa minal Khana. Wa huwa min min hona. Gha ini diperbaiki Bu Ima. Hona. Gha, gha. Hona. Baik, labas. Teruskan. Terjemahkan. Dan, dan ini, ini dan ini Ibrahim dan dia dari Hona. Dari Ghana. Nah. Di mana Ghana Bu Ima? Ismail. Ghana itu di mana Bu Ibu Ima? Ah, kurang tahu. Ghana itu di Afrika. Nah. Uh. Nah, teruskan. Wahada Ismail Wahwa min Najiriyah Nah. <clears throat> dan ini Ismail dan dia dari Nigeria. Sahih, nah. Wahada Yusuf, wahwa min Inkalbaro dan ini Yusuf dan dia dari Inggris. Sahih, nah. Wahada Bayrum, wahwa min Turkiya dan ini Bayrum. Nah. Dan Teruskan. Dan dia dari Turki. Nah, namanya agak sedikit ini unik. Nah, Bayrum. Nah, teruskan Umu. Wahada. Wahada Amarun. Dan Wahada Amarun. Wahwa mina uh, Malaysia. Wahwa. Wahwa min Malaysia. Sahih. Nah. Dan ini ya Amar. Dan dia dari Malaysia. Sahih. Nah. Wahada Ali. Wahwa min Amerika. Nah dan ini Ali dan dia dari Amerika. Sahih, nah. Wahada ib. Wahada. Wahada ab. Abu, Abu Bakrin. Bakrin. Nah. Wahwa min Yugoslavia. Nah. Dan ini Abu Bakar dan dia dari Yugoslavia. Taib. Syukran Ibu Ima. Jazakallah ya. khair. Barakallah fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Uh, eh, tadi tersisa <clears throat> satu ya kembali kita berikan kesempatan mungkin untuk ikhwan ya Ustaz ya. Untuk ikhwan. Nah. Tapi bagi para pendengar akhwat sementara di pending dulu. Tapi bagi para pendengar ikhwan yang ingin masuk Anda bisa menghubungi telepon dari line telepon kita di 021 823 6543. Sekali lagi kami sampaikan untuk alinea terakhir ini kita berikan kesempatan untuk pendengar kita, pendengar ikhwan di 0218236543. Dan untuk pendengar akhwat kami mohon maaf sementara dipending dulu. Kita berikan kesempatan untuk pendengar ikhwan. Tapi kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Tadi terputus. Ya sekali kami sampaikan bagi pendengar ikhwan yang ingin ikut bergabung kami berikan kesempatan di alinea terakhir dari pelajaran yang ke-21 dengan uh, hiwar atau nas yang akan dibaca dengan judul madrasati atau sekolahku Ya, Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat telepon yang berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa bapak di mana? Dari Abu Ihsan. Di mana bapak? Di Cibitung. Ya, taib. Hmm. Taib, alhamdulillah. Abu Ihsan, kaifa haluk? Abu Ihsan, kaifa haluk? Khair alhamdulillah. Masya Allah. Nah, fadal, fadal ya Abu Hasan, dibaca. Ya. Nah. Hum biladin muhtalifatin. Hmm, ada yang terlewat satu kata. Sekali lagi, Abu Hasan. Hum, hum min biladin muhtalifatin. Nah, sahih. Terjemahkan mereka, langsung. Mereka dari negara yang berbeda-beda. Sahih. Nah. Walughatuhum mukhtalifatun. Walughatuhum. Ghanya panjang. Walughatuhum mukhtalifatun. Nah dan bahasa mereka berbeda-beda. Sahih. Wal wa alwanuhum mukhtalifatun dan warna kulit mereka berbeda-beda. Sahih. Nah. Walakin binahum wahidun. Sekali lagi Abu Isan, walakin walakin bi, binuhum nah, wahidun. Nah. nah. Akan tetapi Tetap, tetapi agama mereka satu. Sahih. Warobuhum wahidun dan rob mereka satu. Nah wa nabiyuhum wahidun dan nabi mereka satu. Sahih. Wa qiblatuhum wahidatun dan kiblat mereka satu. Naam. Hum muslimuna. Mereka muslim. Wal muslimuna ikhwatun. Dan muslim itu bersaudara. Sahih. Naam. Hada mad hada mudarisuna. Naam. Ini guru kami. Ismuhu Syekhu Bilalun. Namanya Syekh Bilal. Naam. Huwa min Suria. Sekali lagi. Wa huwa min Suria. Nah. Dan dia dari Suria. Nah. Wa huwa rajulun solihun. Dan dia laki-laki yang soleh. Nah. Nahnu nuhib nahnu nuhibbuhu kafiron. Dan kami sangat mencintainya. Sahih. Nah, Syukuran ya Abu Ihsan. Jazakallah khair. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lala nastariha awalan khamsa daqa'iq. Baik, pendengar raja di mana saja Anda berada, kita akan rehat sejenak, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah kita ikuti beberapa jeda berikut ini. نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات Kembali di frekuensi 756 AM dan kembali dalam pembelajaran bahasa Arab kita bagi Anda yang baru bergabung Anda bisa membuka bukunya di pelajaran yang ke-21 dan untuk cetakan yang terbaru di halaman 114 cetakan yang lama di halaman 118. Tafadhol Ustaz. Nah, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd. <clears throat> Intahaina min qiraati an-nas. Kita sudah menyelesaikan bacaan uh, an-nas. Wal'an uh, eh, nadkhul fi tamarin. Sekarang kita masuk ke latihan-latihan. Wa nabda an bi at-tamrin al-awwal. Kita mulai dengan At-Tamrin al-Awwal, latihan yang pertama. Di sini disebutkan ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilati al-atiyati. Ma mana ajib ya, ikhwan? Jawablah. Jawablah. Anil as'ilah dari, dari soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan al-atiyah berikut ini. Berikut. Al asila di sini jamak, jamak daripada soal. Su'alun. Nah, ahsant. Fa antum di sini ya, kawan, pertanyaan-pertanyaannya Eh, jawabannya adalah berdasarkan apa yang kita baca tadi di, di, di cerita. Hmm. Nah, jadi jawaban-jawaban untuk soal uh, latihan pertama ini adalah sesuai dengan apa yang tersebutkan dari bacaan yang kita baca tadi. Nah, Baik. jadi tidak bukan jawaban bebas, bukan. Ini hmm. jawaban berdasarkan apa yang telah kita baca tadi. Nah, antum paham insyaallah yang diminta di sini? Faham. Nah, mana yakin insyaallah ikhwan dan akhwat di rumah juga insyaallah paham. Tapi kita mulai dari ikhwan di studio dulu. Uh, sekitar 2 sampai 3 soal baru setelah itu kita masuk ke eh, para pendengar soal berikutnya. Nah. Di sini ada tiga ikhwan. Nah, man yabda? Anta ya, Syekh Hasan. Nah, insyaallah. Wahidun Nah, Aina hadhihi al-madrasati nah. أين هذه ال... عفوا أين هذه المدرسة صحيح نعم هذه المدرسة قريبة من المسجد أحسنت يا أخي صحيح الجواب يا إخوان صحيح صحيح نعم أحسنت طيب اثنان اثنان نعم كم بابا لها لها ثلاثة ثلاثة أبواب نعم لها ثلاثة آه، أبواب أحسنت نعم ثلاثة ممتاز ممتاز نعم ثلاثة نعم المغلقة أبوابها أبوابها الآن أم مفتوحة yes. نعم nah, السؤال أبوابها Betul. الآن مفتوحة Nah, sekali lagi akhi dibaca soalnya. Nah, أمغلقة أبوابها الآن الآن أم مفتوحة نعم الجواب أبوابها الآن مفتوحة أحسنت أبوابها الآن مفتوحة نعم أحسنت الأخير أربعة أربعة كم نافذة في هذا الفصل نعم فيه نافذتان كبيرتان صحيح فيه نافذتان كبيرتان الأجوبة إن شاء الله سهلة أليس كذلك؟ نعم صح نعم طيب من آه، أصحاب نفتح رسول الفرصة الله. نعم أسهل من شرب المعنى Baik, Naftah, kita buka kesempatan bagi para pendengar roji yang ada di rumah atau di mana saja Anda berada yang ingin menjawab pertanyaan, Anda bisa menjawab, menghubungi di line telepon 021 823 6543. Baik, terbuka untuk umum, silakan di 021 823 6543. Baik, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Sofia di Cakung Ustaz Di nah. Cakung, nah. taib Silahkan Nah Ummu Sofia ada bukunya? Ada Ustaz Nah, tafadhal Ummu Sofia Dari nomor 5 Ya Nah Komsa Kam toliban fi dal fasli Nah, berjawab في فصل في هذا fasli عشرة طلاب Sahih. نعم أحسنت نعم ستة Nomor enam. Kita akulluhum min biladin wahidatin. Sekali lagi Ummu, akulluhum. Akulluhum min biladin wahidin. Eh, dengan jamak biladin apa baladin? Oh ya. luhum min baladun wahidun. Eh min baladin wahidin. Naam. Lalu jawab? La. La. Teruskan. Uh, hum. Apa ya? Hum min biladin muhtalifatin. Sahih. Naam. Syukran Ummu Safia. Jazakallah khair. Naam. Ah, Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain ya sedikit demi sedikit Anda bisa menjawab di 021 823 Pertanyaan masih ya tamrin yang pertama. Anda bisa menghubungi di 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Umu di mana? Umu Ahsan Bekasi. Taib. Naam, Taib. Taib Umu Ahsan. Tadi Umu Ahsan ya, sekarang Umu Ahsan. Taib. Fatal Umu Ahsan, nomor berapa sekarang? Rokam Sabah. Sabah. Sabah. Naam, min aina Abu Bakar Naam. Min aina Abu Bakar. Huwa min Yugoslavia. Huwa min min Yugoslavia. Min Yugoslavia. Nah, ini eh, cetakan lama Yugoslavia, cetakan baru Abu Bakar min min al Yunan. Nah, nah. Kilahuma sahih. Nah. Samania? Samania. Min aina Ahmadu? Min aina Ahmadu? Nah. Hua min Hindi. Huwa min al Hindi. Min Hindi. Sahih ya, kawan? Ah. Ahmad min Hindi? Nah. Muhammad atau Ahmad? Ahmad. Ahmad, sahih. Huwa minal hindi. Huwa Nah, ahsan. Nah. Satu nomor lagi umum. Nah, tisah. Sita. Min aina Yusuf. Sekali lagi nomornya berapa Utri Ummu Hasan? Sita. Tis'ah. Tis'ah. Nah, kelas sita enam. Tis'ah. Enam. Min aina Yusufu. Enam. Wa min min in kaltaro Naam sahih. Huwa min in kaltaro Taib. syukuran umum. Jazakallah khair. Barakallah fikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ummu Ahsan. Dan kita berikan kesempatan yang lain bagi Anda yang ingin berinteraktif secara langsung dalam pembelajaran bahasa Arab kita. Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Baik, kita berikan kesempatan kembali mungkin untuk pendengar ikhwan di studio. Nah, fadal. Nah, baik kalau begitu anta man? Man yaqra? Anta ya Syekh. Anta ya Hitmat. Al-akhir. Ada tiga nomor lagi yang belum kita baca. Nah. Nah, fadal ya. 10. 10. <coughs> من أين محمد نعم ارفع صوتك خيرا يا حكمت من أين محمد نعم هو من اليابان هو من من اليابان صحيح يا أخوان هو من صح. اليابان صحيح نعم صحيح. سنت من مدرسهم اقرأ الرقم أحد عشر أحد عشر أحد عشر نعم من مدرسهم نعم مدرسهم شيخ بلال نعم الشيخ بلال أحسنت على خير الأخير 12 12 من أين هو هو من المدينة هو من المدينة على قولي من الطبقة الجديدة أما بالنسبة للطبقة القديمة هو من سوري من سوريا نعم cetakan baru هو من المدينة cetakan lama هو من من سوريا طيب أحسنت يا أخي طيب kita lanjutkan ke at-tamrin asani sepertinya nah kita lanjutkan ke at-tamrin asani kita harapkan malam ini kita selesai membaca ad-dars al-hadiyah wal insyaallah minggu depan kita akan baca Ad-Dars tsani wal Ishrun. Kita masuk ke At-Tamrin tsani Latihan kedua. Dha hadhihi al alama Dha hadhihi al-alamata amama al-jumal as-sahihati. Amama al-jumal as-sahihati wa hadhihi al-alamah أمام الجمل التي ليست صحيحة ضع هذه العلامة ما معنى الضع يا إخوان to letakkan hadhil alamah tanda ini antum lihat tanda dalam kurung tanda checklist tanda sahih Amal jumalis sahihah di depan kalimat-kalimat yang benar. yang benar wa hadhil alamah dan tanda ini tanda yang apa yang dimaksud tanda di sini tanda khata tanda silang Amal jumalil lati laysat sahihah di depan kalimat-kalimat yang tidak benar Nah, di sini agak sedikit berbeda soalnya, ikhwan. Antum tinggal berikan tanda sahih atau khata saja. Kalau benar maka antum bilang sahih, kalau khata, eh, salah antum bilang khata. Paham antum? Nah, itu saja. Nah, sahih atau khata. Nah, dan kalau khata tolong dijelaskan di mana khatanya, di mana salahnya lalu di dibenarkan, dikoreksi. Nah. Baik. al majalil muslimi. Nah. Fadal. kita langsung memberikan kesempatan untuk pendengar Roja di 0218236543. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa akhi di mana? Dari Budi di Tambun. Budi di Tambun, baik. Nah, lo Pak Budi. Alhamdulillah, ana bi khair. Masya Allah. Fadal ah Budi, dibaca rakam wahid. Rakam wahid. Nah. Madrasati koribati minal mator. Sekali lagi, ah Budi. Madrasati koribatun minal mator. Naam, minal matori. Sahih atau khata? Uh, khata. Khata. Aina al khata? Di mana salahnya? Madrasati qaribatun minal masjidi. Qaribatun minal masjid. masjid. Sahih. Naam. Ya. Tadi al -mat maman al matar ya, Abudi? Uh, eh, bandara. Bandara. Naam. Yang benar adalah dekat dengan masjid. Dengan masjid. Ahsant. Naam. Itsnan. Itsnan. Laha salah satun abwabun. Sekali lagi, akhi, antum bacanya salah. Laha laha salah satu laha salah satu abwabin. Naam, salah satu abwabin. Naam. Uh, sahih atau khata? Sahih. Sahih. Naam. So sekolah itu memiliki tiga tiga, tiga pintu. Sahih ya, ikhwan? Sahih. sahih. salah Naam. Terakhir, salasa. Salasa. Abwabuha maghluqatun maghluqatul ana. Mughlaqatun. Mughlaqatul. Mughlaqatul ana. Mughlaqatunil ana mughlaqatunil Nunnya enggak ah. ada yang Ustaz. Nah, tidak ada, tapi di situ ada, ada tanwin. Nah, ada dua huruf mati yang oh, bertemu. Oh, iya, iya. Nah. Nah. Abwabuha mughlaqatunil ana. Naam. Sahih? Uh, khata. Khata as-sahih yang benar? Abwabuha maftuhatul ana. Maftuhatunil ana. Ahsanta ya. Syukran ah Budi. Jazakallah khair. Barakallah. Wa Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Saya masih kita berikan kesempatan untuk pendengar roja yang ada di rumah atau di mana saja Anda menyimak uh, siaran kami di 0218236543. Terfotol di 0218236543. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa umum di mana? Dari umudina Dina di Babelan. Di Babelan, nah, baik. Nah, Fadal Umudina, rakam arba. Arba'ah. Maka tibut maka tibut tulabi kabiratun. Nah. Sahih atau khata? Khata. Khata. As-sahih yang benar adalah hmm, Sagiratun. Nah, makatibut tullabi sagiratun. Nah, teruskan. Khamsah. Khamsah. Maka maktabul mudarrisi kabirun. Naam. Sahih. Sahih. Naam, ahsant. Naam. Terakhir, sita. Sita. Fi fasl fi faslina asharatu tullabin. Nah. Sahih. Sahih. Nah, di kelas kami ada 10 mahasiswa. Sahih. Nah, Ustaz syukran umum. Jazakallah khair. Barakallah fiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, satu penelpon lagi sebenarnya. Satu penelpon kembali kita berikan kesempatan untuk pendengar roja. Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. 823 Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Amri. Di mana Amri? Di Tangerang. Nah, Masya Allah. Tangerang jauh sekali. Nah, Fadal ya Hamri. Antum tahu sampai di mana kita sekarang? Sama. Rakam sabah. Nah, Hasan. Sama. Amnarun minal yaban. Khata. Khata as-sahih. Amnarun eh, Ammarun minal Ammarun minal Malaysia Ammarun min Malaysia Sahih, sahih ya, min Malaysia ya kawan? Sahih. Nah, dicetakan baru minal Yunan. Antum minan minan dari mana tadi? Ammarun min Ammarun min minal Yaban. Minal Yaban tadi ya. Iya, Nah, taib. Nah, teruskan. Samania. Samania. Bayrona min Turkiya. Nah, sahih. Nah. Tis'a. Tis'a. Yusufu min Malaysia. Khata. Yusuf min, min Malaysia. Khata atau sahih? Khata. As-sahih ماذا? Huwa minal Hmm. Yusuf min min Inkaltara. sahih min Inkaltara. Naam. Terakhir asyara Asyara. Mud- Mudarisuna minal Madinah. mudarrisuna Sahih. min nah, sahih? Naam. Sahih. Kalau cetakan baru sahih minal minal Madinah. Cetakan lama min Suria. Hmm, tep, tep. Syukur nakhi. Jazakallah khair ya khair. Barakallah fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair السلام Amri di Tangerang nah Baik, uh, kita masuk ke at-tamrin al-thalith, tamrin yang terakhir, latihan yang terakhir. Di sini soalnya juga agak sedikit unik ya kan, agak sedikit berbeda dari para soal-soal yang lainnya. Di sini perintahnya adalah Uzkuril biladal waridata fid darsi min Asia wa Afrika wa Eropa. Uzkuril bilada. Ma mana uzkur? Sebutkan. Sebutkan. Al bilad negara-negara al waridah yang yang tersebutkan fit dars dalam pelajaran ini, pelajaran ad dars eh, al hadia wal ishrun. Min Asia baik dari Asia wa Afrika atau dari Afrika wa Urba dan dari Eropa. Nah, ada tiga e, negara-negara uh, yang <clears throat> kita diminta untuk menyebutkan ya. Pertama negara-negara dari Asia, lalu dari Afrika dan terakhir dari Eropa dengan syarat semuanya disebutkan dalam pelajaran ini. Jadi tidak dari luar. Di pelajaran yang kita baca ini, tidak dari luar. Nah, antum antum paham yang dimaksud di sini? Fahim tuh insyaallah? Fahim nih. Antum mana, ikhwan? Nah. Fahim. Faham. Baik, masyaallah. Baik, e, man yabda idan? Dari studi dulu. Baik. Nanti salah setelah itu kita eh, soal selanjutnya kita serahkan kepada ikhwan di di rumah. Nah. Iya, Al-Ridwan. Nah, fadal Ridwan. البلاد التي في آسيا نعم ماليزيا Nah, al-awwal Malaysia, ثم ماليزيا فقط Malaysia? ماليزيا لا, هناك ب- بلد آخر. Ada من negeri yang الهند. lain. Al-Hind. ثم فقط و- Anta zakarta isnaini faqat. Anta baru menyebutkan dua saja. Banyak. Anta ma ta'rif geografia. نعم. لا أنت لست عالم بالجغرافيا للأسف. Muskilah. طيب مشكلة لا بس لا بس يا أخي أنتم sudah menyebutkan dua tadi Malaysia من الصين طيب خلاص دورك انتهى دا- دور إحسان الآن من الصين من الصين طيب ثم اليابان ثم اليابان ada lagi آه، خلاص. ترك آه، خلاص خلاص ada ada Malaysia Malaysia dari mana antum? Ada di sini Malaysia. Ah, ada, sahih. Lalu ada uh, Yaban, lalu ada Asin dan terakhir ada Al-Hind. Nah, arba'. Ah, santai ya. Baik, teruskan. Kita berikan kesempatan kepada ikhwan di rumah. Nah, Taip. kita buka penelpon. Untuk menjawab pertanyaan eh, yang tersisa, silakan bagi para pendengar Roja di 0218236543 itu menyebutkan negara-negara yang tertulis atau yang tersebut di dalam nas ini dari Afrika dan dari Eropa. Baik, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dari Alfan Lampung. Dari Alfan di Lampung ini? Iya. Langsung langsung dari Lampung. Tinggal di Bekasi. Oh, oh tinggal di Bekasi. Baik. <laughs> Anak dari Ya. Iya, Alfan. Teh, syukran Silakan Alvan. Antum tahu sampai di mana kita? mempunyai Eh, terputus-putus suaranya. Afwan terputus. Ah, Alfan Anda bisa menghubungi kembali ya di 0218236543. Ya, kayak mohon maaf, sambungan teleponnya terputus. Saya bagi para pendengar Roja, silahkan Anda yang ingin menjawab pelajaran yang ke-21 pertanyaan yang terakhir ini yang tersisa di pelajaran 21 pertanyaan yang ketiga kita angkat kembali. Assalamualaikum. Nah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa di mana? Abu Hamid Muhammad Ilyas, Pondok Labu. Pondok Labu, Baik. Ya, Abu Hamid, antum tahu sampai di mana kita sekarang? Kebetulan saya belum ada buku, Pak. Belum ada bukunya, belum tapi, siap mencoba insya Allah? Insya Allah. Tapi karena antum tidak punya bukunya, hmm. jawabannya bisa bebas, bisa dari buku maupun dari yang di luar buku. Nah, di sini pertanyaannya adalah antum menyebutkan hmm. uzkur al-bilad, sebutkan negara-negara alati fi Afrika. Hmm. Yang ada di Afrika. Nah, Antum sebutkan. Nah, paling tidak empat saja Anda minta. Nah, atau kurang dari itu tidak apa-apa. Afrika, Nigeria. Eh, dengan bahasa Arab tentunya. Uh, min belati min Afrika um, Nigeria. Nigeria. Nigeria. Naam, semua? uh, Syria. Naam. Syria. Suria. Suria ya. Suria fi Afrika? La, ya. la, Suria laysa fi Afrika. Suria Suria di Asia, naam. Hmm. Hada khata, naam. Antum baru satu lagi. نعم غانا غانا صحيح نعم اثنان الأخير الأخير hmm, negeri di mana kaum muslimin pernah hijrah ke sana uh, pernah hijrah hijrah ke sana kaum muslimin ketika di awal-awal Islam Yathrib نعم مدينة يثرب <laughs> مدينة ليس في أفريقيا يا أخي مدينة في آسيا نعم مدينة La al-Madinah al Munawwarah fi Asia. Anta khata, antum salah. Oh. Sebelum ke Madinah, kemana? Al Al-Habasyah ya. Oh, Al-Habasyah. Al-Habasyah. Oh, naam, naam, taib, taib. Syukran akhi, jazakallahu khair. Barakallahu fikum ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih masih soal yang kedua, belum iya. selesai. Nah. Tapi masih soal yang kedua bagi para pendengar aja silahkan Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543 terbuka untuk umum. Tafadhol. Ya, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan eh, Komar Pasar Bu. Nah, silakan Pak Komar. Eh, negara-negara yang ada di benua Afrika. Eh, Anggona sama Ghana. Nigeria. Ghana dengan Nigeria. Iya. Nah, itu saja yang antum tahu? Tidak iya. lagi di sini yang dari Afrika? Kayaknya enggak ada. Baik, baik. Syukur akhi, jazakallahu khair. Nah. Antum yang terakhir yang ketiga sekalian akhi. Al biladul lati fi Urba negeri-negeri yang ada di Eropa yang tersebutan dalam pelajaran ini? Inkaltara. Inkaltara ada wahid. Turkiya. Turkiya sahih. Eh, Amerika. Amerika terakhir Yunan, Yunan atau Yugoslavia. Tayyib. Syukran ah Kamar. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, uh, kita sudah menyelesaikan latihan yang terakhir E, masih ada yang belum kita baca yaitu Al-Kalimatu Al-Jadidah. Al-Jaridatu. Nah, jangan itu dulu bukunya, akhir. belum selesai. Nah. Al-Kalimatu al jadidah Kata-kata yang baru di sini. Nah, ya. ikra ya anta ya Isa. Ikra Al-Kalimatu Al-Jadidah. Al-Kalimatu Al-Jadidah. Al-Maktabu. Nah. Jam'uhu makatibu. Nah, antum lihat di sini al-maktabu jamaknya adalah makatibu. Nah. Al-launu jam'uhu alwanu. Alwanun alwanun نعم warna warna-warna warna-warna walakin nah maknanya tetapi nah al-kursiyu kursi jamahu karasiyu karasiyu nah صحيح eh, kursi-kursi nah al-qiblatu kiblat nah Zaka ay zalika. Naam, zaka sama dengan dengan uh, zalika. Dia sama seperti zalika. Taib. Taib uh, sepertinya Uh, dengan berakhirnya al-kalimatul jaidah juga berakhir pembelajaran pada malam hari ini. Oh, iya, Insyaallah. Nah. Taip, Soal, ada pertanyaan ya. dari SMS iya. silakan. Baik, ada satu pertanyaan yang masuk dari Akh Nurdin di Jakarta dan juga beberapa pertanyaan yang sama. Tadi disebutkan di awal-awal uh, pembahasan tentang naat dan man'ut. Nah. Afwan, uh, ana mohon penjelasan sekali lagi untuk memperkuat hafalan yang sudah lupa ini jazakallahu khair. Baik, hafalan sudah lupa. Baik. Tapi sudah kita pernah bahas sebelumnya e, permasalahan yaitu tentang an-na'at dan al manaut atau nama lainnya adalah as-sifah wa al-mausuf. An-na'at itu artinya sifat, al manaut artinya al-mausuf, benda yang disifati. Agar lebih jelas mungkin diberikan satu contoh misalnya e, di sini contohnya adalah e, apa ya Juan contoh di sini. Nah, hum min biladin mukhtalifatin. Di sini ada kalimat biladun mukhtalifatun. Ini adalah contoh daripada an wa al-man'ut. Sifat dengan al-mausuf. Kata sifat dan benda yang disifati. Biladun mukhtalifatun. Mana sifat dan mana benda yang disifati ya kawan? Sifatnya adalah mukhtalifatun. Mukhtalifatun. Mana mana mukhtalifatun? berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Biladun al-mausuf atau al-man'ud. Dia posisinya sebagai benda yang disifati. disifati. Dan sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa an-na'atu itu pasti selalu mengikuti al-man'ud. Sifat harus mengikuti benda yang disifati. Jika benda yang disifatinya muzakkar, maka sifatnya harus muzakkar. Jika benda yang disifatinya mu'annath, maka sifatnya harus mu'annath jika al-mausufnya atau al manautnya atau benda yang disifatinya muhalla bi alif lam, maka juga sifatnya harus muhalla bi alif lam. Dan begitu seterusnya. Nah, mudah-mudahan ini penjelasan yang uh, cukup bagi pertanyaan tadi. Ada lagi pertanyaan? Ya. Taib, uh, insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan bahas ad-darsu ats wal ishrun dan di, di ad-dars ats wal ishrun ini ada beberapa hal yang akan panjang penjelasannya yaitu berkaitan dengan al-mamnu minas sarf dan Allah kita akan jelaskan pada kesempatan akan datang dan berarti nanti setelah kita menyelesaikan ad-dars wal ishrun tinggal berapa bagian lagi ikhwan? Tinggal satu lagi ad-darsu ats wal ishrun. Mudah-mudahan tinggal dua atau tiga pertemuan lagi. Dan insya Allah pada akhir pertemuan mudah-mudahan kita akan menyiapkan eh, soal-soal uh, untuk ujian antum. Dan ujian ini ujian menyeluruh, ujian menyeluruh bukan dari batas-batas terakhir tapi dari awal sampai akhir buku ini dan soalnya insya Allah sudah ada e, apakah nanti soalnya nanti juga tertulis atau hanya lisan nanti kita akan e, mendengarkan penjelasan e, dari pihak Radio Raja seterusnya dan anak harap e, dipersiapkan dari sekarang ikhwan dipersiapkan dari sekarang ujian ini bukan hanya untuk antum di studio tapi juga ikhwan dan akhwat di rumah dan anak-anak minta mudah-mudahan ujian ini menjadi tolak ukur bagi kita dan mudah-mudahan insya Allah nilai antum semuanya Bagus, kita harapkan begitu insya Allah. Tapi mungkin uh, sekian dari Ana. Uh, jika ada benar maka datang dari Allah Subhanahu wa taala dan jika ada kesalahan maka datang dari saya pribadi dan setan. Dan eh, kita mohon ampun kepada Allah dari semua kesalahan. Uh, saya tutup subhanallahi hamdik, syukurlah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.